والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته اللهم صل وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين Ikhwatal iman Saudara-saudariku yang kucintai karena Allah Jalla Jalaluh Kali ini kita lebih dalam mengenal rukun Islam Allahu Akbar walillahilham Semua punya maksud, semua punya hikmah Karena Allah terlalu sayang pada kita Kita saja yang belum sayang pada Allah Bahkan belum sayang pada diri kita mereka yang benar-benar sayang kepada dirinya tentu berusaha agar diri ini selamat di dunia yang sebentar ini apalagi di akhirat nanti. Mengenal Allah, mengenal syariatnya, mengenal rukun Islam membuat kita jatuh cinta. Semakin cinta Allah, cinta Islam. Allahu Akbar. Kita mulai. Syahadat. Hakikat syahadat itu adalah jihad sungguh-sungguh. Inilah yang membuat Abu Jahal Abu Lahab bahkan sebelumnya Abu Sofyan tidak berani mengucapkan syahadah bukan tidak pasih bukan tidak mengerti itu bahasa mereka kok sangat paseh mereka membahasakannya sangat paham nah justru karena paham itulah mereka tidak berani mengucapkan syahadah karena ada konsekuensi logis di balik ucapan syahadah syahadah bukan sekedar ucapan tapi keyakinan yang dibuktikan dengan akhlak yang mulia, akhlak Islam, tunduk kepada Allah, tunduk kepada Rasulullah, tunduk kepada syariat Allah Jalla Jalaluh. Allahu Akbar walillahilham. Ishadu bi anna muslimun. So please that you are Muslim. Perlihatkan dirimu sebagai seorang Muslim. Allahu Akbar. Jadi tidak sekedar keyakinan, tidak sekedar ucapan, tunjukkan dirimu sebagai seorang Muslim sehingga sahabatmu, keluargamu, oh, tetanggamu, semua orang bisa mengenalmu sebagai seorang muslim. Lahir batin, sampul isi. Berjilbab dan alaknya mulia. Allahu Akbar. Walillahilham. Yang kedua, salat. Hakikat salat itu zikir. Innani anallah, la ilaha illa ana, fa'budni wa aqimi salata li dzikri. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak Tuhan kecuali aku. Maka beribadahlah kepada aku. Dirikan sholat untuk mengingatku. Jadi sholat itu zikir. Di antaranya adalah zikir, takbir, Allahu Akbar, ingat Allah. Berdiri, ingat Allah. Ruku, ingat Allah. I'tidal, ingat Allah. Sujud, ingat Allah. Salam, ingat Allah. Nah, kalau kita terlatih ingat Allah saat berdiri, duduk, dan sampai dari takbir salam terlatih husu tumak nina karena zikir kepada Allah selesainya akan terbawa semangat ingatan itu kepada Allah akhirnya tanha anil fahsya wal mungkar akan mampu mencegah diri kita dari berbuatan keji dan mungkar bagaimana melakukan keji dan mungkar ingat Allah bagaimana bisa maksiat zakat. Hakikat zakat itu adalah suci, as-safwa. Khudz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Harta yang suci jadi kita belikan makanan, jadi darah, jadi daging, jadi rumah, kendaraan, semuanya menjadi suci. Maka orang berzakat itu pun disucikan dirinya oleh Allah Jalla Jalaluh. Allahu Akbar. Saum. Hakikat saum itu adalah ikhlas Makanya kita mau saung, mau lapar, mau haus. Kenapa coba? Karena ingin ridha Allah. Makanya hanya Allah yang menilai. As-sawmuli. ini untuk aku, anak azibihi. Aku yang akan berikan ganjaran kepadanya. Karena ikhlas itu kita kuat. Menjelang buka, puncaknya lapar, malah senang. Ikhlas. 10 hari, 20 hari. Kita kuat, ikhlas. 24 jam kita digembleng oleh Allah. Ikhlas. Yang terakhir haji. Hakikat haji itu adalah al-hub, cinta. Nabi Allah Ibrahim saking cintanya kepada Allah rela anaknya dikorbankan demi cinta kepada Allah. Siti Hajar yang tentu lebih berat, yang mengandung, yang melahirkan rela anaknya dikorbankan demi cinta kepada Allah. Ismail dirinya rela dikorbankan demi cinta kepada Allah. Mereka menjadi keluarga kekasih Allah. Karena itu, kalau sudah cinta akan syahadat sungguh-sungguh. Kalau sudah cinta akan sholat selalu zikir ingat Allah. Kalau sudah cinta zakat dia akan menjaga kesucian cintanya tidak akan mempersekutukan Allah. Kalau sudah cinta dia akan ikhlas hanya ingin ridha Allah dan ingin selamat di akhirat nanti. Allahu akbar. سبحانك الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك maafkan Arifin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhanallah Walhamdulillah Wala ilaha illallah Wallahu akbar